Di halaman 40 kita akan membahas tentang mad iwad, pelajaran tajwid yang ditulis oleh A. Mas'ur Syafi'i. Gitu ya. Di diktatnya juga nanti bisa dilihat diktat B dan diktat C-nya ya. Nah ini di halaman 40 tentang mad iwad. Apa itu mad iwad? Mad iwad ini terjadi bila ujung kalimat yang berbaris fathah dua, tanwin fathah terjadinya kalau dihentikan. Bahasa di sini masih rancu. Kalau ibu dan bapak sudah memiliki resume, ringkasan yang kami bagi secara gratis, Mad Iwad itu ada nomor tujuh. Ini lebih enak lagi. Yang sudah saya susun, Mad Iwad ialah dua patah dibaca satu kalau dihentikan, panjangnya dua harokat. Tuh, satu atau satu alif. Di sini sudah disebutkan halaman 40 nomor 5. Jadi insya Allah lebih, lebih gamblang kalau menurut saya gitu. Entah ibu mana yang jelas apa nanti setelah membaca resumenya atau buku panduannya. Sengaja resume tidak dibikin contoh, contohnya hanya di buku panduan. Nah, di sini di halaman 40, mad iwad itu dua patah dibaca satu kalau dihentikan, panjangnya satu alif. Apa contohnya? Aliman yang jadi penekanan dalam mad iwad adanya dua patah. Itu saja. Karena domah tain, domah dua, kasroh tain, kasroh dua, patah, kasroh domah, tidak jadi madiwad. Hanya khusus patah dua saja. Patah dua atau dua patah, kalau dihentikan dibaca satu, itulah mad iwad ibu papat ya. Mad iwad. Apa itu mad iwad? Dua patah dibaca satu. Bagaimana? Asalnya aliman. Jika dihentikan, jadilah mad iwad. Alima. Makanya patahnya dibaca satu. Gitu tuh. Jadi tulisannya tetap ada, hanya dibacanya dibaca satu itulah mad iwad. Dua patah dibaca satu disebut mad iwad. Halaman 40 nomor 5. Di resume kita nomor 7. Mad iwad ialah dua patah dibaca satu kalau dihentikan. Panjangnya dua harokat atau satu alif. Hakiman jika dihentikan menjadi hakima. Itulah mad iwad. Rohiman jika dihentikan menjadi rahimah. Maksud dihentikan apa? Bisa berhenti membacanya karena ada tanda wakaf, bisa berhenti karena napasnya nggak kuat. Kebetulan pas berhenti ada dua patah. Ya dalam satu kalimat itu, dalam satu kata itu ada patah tain. Nah kalau dihentikan, dibaca satu, itu disebut mad, iwad. Tetapi tidak umum seperti itu. Ada pengecualiannya. Kecuali huruf tak marbutoh. Tak marbutoh yang bertanwin patah bila dihentikan tidak jadi mad iwad. Akan tetapi tak tersebut menjadi ha. Jadi tak marbutoh ini mau barisnya patah, kasroh, doma patah tain, kasroh tain, doma tain. Semua baris jika dihentikan bunyinya tidak menjadi dibaca satu tetapi tak marbutohnya bunyi taknya menjadi ha. Itulah tak marbutoh pengecualiannya. Jadi kembali kepada mad iwat kalau tidak dihentikan gimana? Nah, kalau tidak dihentikan berlakulah hukum tanwin. Hukum tanwin jadi apa? <laughs> Ya tergantung. Setelah tanwin ini ketemu alif jadilah idhar, ketemu ain jadilah idhar, ketemu ha jadilah idhar, ketemu fa jadilah ikhfa, ketemu ba jadilah iklab ketemu mim jadilah idgom <laughs> gitu ya itu jadi tergantung setelah tanwin ketemu apa jadi terjadinya mad iwad itu kalau dihentikan saja kalau tidak dihentikan dihentikan itu karena ada tanda wakaf harus berhenti atau berhenti karena napasnya tidak cukup gitu ya mudah-mudahan cukup jelas jadi di panduan halaman 40 itu sudah gamblang kemudian nanti juga di diktat e, C-nya juga ada di sana di sana ada nanti mad iwal itu dua patah yang merah. Nah itu. Oh itu tuh terjadi penyebabnya. Dua patah itu kalau kita berhenti di situ, jadilah mad iwad. Tetapi kalau diteruskan bacanya diwasol disambung maka berlakulah hukum tanwin. Hukum tanwin ya apa? Ya tergantung setelah tanwinnya ketemu huruf apa begitu. Ketemu huruf idhar jadilah idhar, ketemu huruf idgom jadi huruf idgom, ketemu ikhfa jadi ikhfa begitu ya. Mudah-mudahan cukup jelas tentang mad iwad ini. Nanti Ibu dan Bapak coba di nanti dalam praktek kita. Kemudian halaman 40 nomor 6 madlazim zai madlazim musakol kalimi. Madlazim musakol kalimi itu apa? Itu di sini disebutkan yaitu matobi'i Oh, jadi dasarnya matobi. Kalau nggak tahu matobi, waduh kasihan. Nggak susah untuk membahas, bisa membahas mengetahui mad. Madlaji musakol kalimi itu matobi diiringi oleh huruf yang bertasjid. Panjangnya enam harokat. Oh, diiringi bingung. Nah, kembali ke acuan yang kami susun, resumenya, ringkasannya. Ringkasan yang kami bikin itu nomor enam. Di sana ditulis Madlaji musakol kalimi warnanya merah ya. Yang punya diktat dikasihkan ada Madlaji musakwal kalimi ialah mad tobi'i bertemu huruf yang bertasdid. Atau di situ dalam kurung nomor dua. Nomor dua apa? Mad tobi'i bertemu dengan huruf yang bertasdid. Satu hurufnya umumnya ya. itu kan. Nah, satu huruf bertasdid hur, kalaupun ada huruf yang lain gabungan yang lain seperti walabdolin tapi ada huruf bertasdid setelah matobi ketemu huruf bertasdid itulah disebut mad laji musakwal kalimi mana contohnya di halaman 40 di resume kami sengaja tidak kami bikinkan contoh kalau ibu dan bapak rajin resumenya dibikin contoh lagi di bawahnya kami tidak ingin memberikan ikan tapi ingin memberikan kail biar ibu juga nulis ada beberapa pak Ari kenapa resumenya nggak ditulis tulisin lagi Arabnya. Nah, Ibu kapan Bapak ininya? Saya ingin Bapak dan Ibu belajar itu juga pandangan iya. Jadi belajar itu tidak cukup mendengar, mendengar, melihat, membaca, menulis gitu loh, ya. Ini kan saya di radio dong. Makanya uh, saya fasilitasi ke memberikan fasilitas-fasilitas yang lainnya selain mendengar di radio kami siapkan diktatnya, kami siapkan resumenya, kami siapkan kasetnya untuk mendengar dilatih ulang-ulang. Kami siapkan PCD-nya, ada gambar visualnya. InsyaAllah mudah-mudahan. Gitu ya. Nah, di halaman 40 ini, do dolin. Mana yang menjadi matobinya? Wala itu juga matobi'i, tetapi tidak tidak menjadi madlajim mesakol kalimi karena di situ matobinya nggak ketemu dengan huruf betasid gitu ya. Itu kan ada huruf bertasjid. Tasjidnya di situ lain cerita. Di situ tasjidnya tasjid alif lam samsiah. Gitu. Yang mana itu kalau begitu? Yang do-nya tuh. Matobi'nya do ketemu lam, lam yang ada lin. Jadi walau dolin. Untuk memberikan pengertian meyakinkan bahwa itu madlaji musakol kalimi, pasti setelah matobi bertemu huruf bertasjid di atasnya ada alis panjang gitu ya. Kalau nggak ada alis panjang berarti itu salah cetak aja. Coba dilihat. Di wala ada alis panjang nggak? Nggak ada kan? Yang ada setelah do-nya. Dolin. Nah itulah madlajim musakol kalimi. Kemudian. Medabbah. Mana Mad lazim musakol kaliminya. Tuh. Da itu matobi'i. Matobi'i bertemu huruf bertasjid Jadi dasarnya harus ada matobi'i dulu. Kalau tidak ada matobi'i tidak bisa menjadi mad lazim musakol kalimi. Mad lazim musakol kalimi adalah matobi'i ketemu huruf bertasjid Mana? Da ketemu bak huruf bertasjid Jadi mil ba. Bunyinya gitu, bunyinya kayak orang kita naik mobil eh, ada dapatkan turunan gitu. Siap mobil kan gitu tuh atau kayak uh, terpleset gitu. Walabdolin. Enggak walabdolin. Walabdolin. Cara bacanya juga lain. Nih, dabah. Dab. Jadi bukan baknya yang panjang, daknya. Gitu kan. Mentang-mentang ada baris, wah di linnya. Walau dok lin. Enggak, lin panjang itu bukan karena mad lagi musakol kali ini. Karena matobi ketemu satu huruf hidup, dihentikan. Lin itu mad dari disukun gitu di situ ya. Jadi harus paham. Itu lin panjang mad lajim Bukan, itu mad dari disukun. Mana mad lajim mustaqil kalimnya? Do linya. Do ketemu lam huruf bertasdid. Itulah mad lazim mustaqil kalimi. Mad lazim mustaqil kalimi ialah mad tabi'i bertemu dengan huruf bertasdid atau sidah atau huruf yang ada depan dobel ada w kecilnya kayak pada Allah kecil. Halaman 40 nomor 6. Di resume, di ringkasan kami juga nomor 6. Silahkan ibu dan bapak dapatkan. Datang ke makanya. Ada fotokopi-fotokopian yang gratis yang kami bagikan. Gratis gitu. Untuk ibu dan bapak yang sudah punya diktat. Dan juga silahkan diambil. Ada MP3-nya malahan. MP3 itu ada tahsin. Pelajaran tahsinnya juga kami bikinkan. Kami ingin berbuat ya sebanyak mungkin, sebisa mungkin untuk supaya kita ini paham betul. Jelas tentang tajwid ini. Itu ya. Kemudian halaman 41 tentang mad lazim mukhaffaf kalimi. Apa itu mad lazim mukhaffaf kalimi? Mad lazim mukhaffaf kalimi yaitu mad badal diiringi oleh huruf yang mati, panjangnya 6 harokat. Ah, apa sih ya maksudnya? Mengetahui, memahami nomor tujuh mad lazim mukhafaf kalimi ini harus paham dulu mad badal. Nah, di resume kami sudah dibikinkan nih. Malajimu Hopap kali itu nomor 10. Tetapi baru paham nomor 10 ya kalau nomor 9-nya jelas. Ya di resumenya nomor 9. Itu kalau di buku wajib kita ini kan di buku Mas'ud Safi halaman 39 mad badal ya. Nah di sini di hal di resume nomor sembilan 9 ada mad badal. Udah ya Ibu dan Bapak, saya banyak fotokopikan ini saya bagi-bagikan. Mad badal ialah baris berdiri adanya di alif yang adanya di awal umumnya. Panjangnya dua harokat atau satu alif. Halaman 39 nomor 9 ada dijelaskan di situ. Ya, ini e, resume ini memberikan patokan patokannya adalah cetakan Indonesia. Patah berdiri itu dicetakan Indonesia. Karena dicetakan Timur Tengah dia tidak patah berdiri. Patah setelah patah ada alif kecil. Nanti kita kaji tentang cetakan Timur Tengah ag agak lain sedikit. Gitu. Marsilah Kosiroh patah berdiri ada di Yaha. Yaha nggak ada patah berdiri di cetakan Timur Tengah. Di cetakan Timur Tengah patah biasa setelah patah biasa ada alif kecil. Jadi ini mengacu kepada cetakan Indonesia. Jadi Madlaji Muhafab Kalimi di resume saya nomor 10 itu Madlaji Muhafab Kalimi ialah mad badal yang bertemu dengan huruf mati. Nah, bagaimana bisa memahami Madlaji Muhafab Kalimi kalau mad badalnya tidak tahu? tidak paham. Mad badal itu sebetulnya pengertian badal pengganti. Saya mau pergi haji. Haji buat siapa? Buat ayah. Nah itu menggantikan ayah haji oleh anaknya oleh saya itulah badal haji. Pengganti itu badal. Bagaimana eh, relevansi dengan kalimat badal di dalam tajwid? Hubungannya, korelasi atau nyambungnya badal di sini adalah dua hamzah, dua alif dibuat satu. Adamu asalnya adamu amanu asalnya amanu gitu. Makanya di halaman 39 tentang mad badal kan sudah jelas tuh. Adamu asalnya menjadi adamu, amanu jadi amanu, u ya, u utu tuh ya. Asa imanun itu banyak lagi di sana. Imanun jadi imanun. Jadi sebetulnya bukan alif saja. Di sini mad badal itu baris, bisa patah, bisa kasroh, bisa doma. Hanya umumnya mad badal itu fathah umumnya banyak yang kita kenal. Jadi kalau tidak paham tentang mad badal, jangan harap bisa mengerti nomor tujuh gitu. Makanya di resume kami sudah kami urutkan. Kalau di buku Ud Sapi masih belum urut, di resume kami sudah urut. Nomor 9 mad badal. Apa itu mad badal? Mad badal ialah baris berdiri adanya di alif yang ada di awal umumnya. Panjangnya dua harokat. Apa mad laji muhafab kalimi? Mad laji muhafab kalimi ialah nomor 9 mad badal bertemu dengan huruf mati. Mana? Tuh. Asalnya aal. Aal ana. Aal ini dua hamzah kan dibadal. Dua hamzah dibuat satu. Gitu. Uh, dua orang Bu Mutmainah sama Ibu Pafat diundang. Oh, saya nggak bisa, kata Ibu Mutmainah. Nitipin amplopnya sama Bu Bu Pafat. Nah, ini badal pengganti. Amplopnya itu kan sebagai pengganti gitu. Dia orangnya nggak datang, tetapi datangnya si si orang seorang diri ini menggantikan posisi dua orang gitu. Itulah badal pengganti. Makanya kan badal haji. Nah, ini aal dua alif menjadi satu a karena jadi satu maka hamjah yang satu menjadi pemanjang a gitu tuh. Asalnya kan a al ana jadi a karena badal huruf mad badal ini bertemu huruf mati, huruf mati mana? Mana? Lam itu. Al ana. Yang alnya bukan ananya ya. Al ana. Itulah mad lajim muhafab kalimi. Ini ada dalam surat Yunus ayat 51. Enggak banyak sebenarnya. Hanya secara teoritis kita harus paham saja.